dalam kitab beliau tali lusa liki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai zonna dan saudari-saudarinya. Kemudian beliau masuk dalam pembahasan ahkamu Hadihil af'ali. Hukum-hukum yang berlaku bagi fi'il-fi'il ini. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiya beliau yaitu bait yang ke-209 dan ke-210 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa khussa bit wal ilgha'ima min qabli hab wal amra hab qad ulzima dan dikhususkan yaitu hukum ta'liq. Ya, ta'liq itu adalah batalnya amalan karena adanya penghalang atau pencegah. Ya, adanya mu'alliq. Nanti akan dibahas apa saja itu mu'alliq. Kemudian juga dikhususkan selain ta'liq, itu ada ilgho. Ya, kalau ilgho itu ditinggalkan. Ditinggalkannya amalan atau batalnya amalan, namun tidak ada penghalang atau pencegahnya. Nah, apa yang fiil-fiil yang dikhususkan adanya hukum ta'liq dan ilgho ini itu adalah ma min qabli hab yaitu fiil-fiil yang disebutkan sebelum hab karena kita mengetahui bahwa dalam awal bab dhanna wa akhawatuha itu disebutkan fiil-fiil maka yang sebelum hab itu dapat berlaku hukum ta'liq dan ilgho. Ya apa saja yaitu ro'a, kemudian kola, kemudian alima atau alimtu, kemudian wajada, zonna, hasiba atau hasibtu, za'ama atau za'amtu, kemudian adda, haja, daro, ja'ala, yang bermakna ya'taqoda. Itu adalah fi'il-fi'il sebelum hab. Maka untuk fiil-fiil itu, itu dapat berlaku hukum ta'lik dan ilgho. Kemudian, wal amrohab qada ulzima. Ya, sedangkan untuk fiil yang hab, itu selalu dalam bentuk amr. Ya, selalu dalam bentuk fiil amr. Kemudian di bait berikutnya, kada ta'allam. Ya demikian juga fi'il ta'allam itu selalu dalam bentuk amr. Wali ghairil madhi min siwahuma ija'al kullama lahu zukin. Ya kada ta'allam wali ghairil madhi min siwahuma ja'al kullama lahu zukin. Sedangkan uh, untuk selain keduanya, maksudnya adalah selain hab dan ta'allam, itu kan disebutkan dalam bentuk maldi. Ya, semuanya dalam bentuk maldi. Tapi li ghairil maldi ija'al kullama lahu zukin. Itu jadikanlah fiil-fiil tersebut itu untuk setiap bentuk yang diketahui ya zukin itu adalah ulima yang diketahui. Ya, mudahnya untuk yang selain hab dan ta'allam itu kita dapat melakukan tasrif istilahi di situ. Ya, kalau yang tadi habit dan ta'alam kan selalu dalam bentuk amr. Nah, sedangkan untuk yang selain keduanya itu dapat ditasrif menjadi fiil-fiil yang lain, ya atau bentuk-bentuk yang lain. Sebagaimana kalau kita melakukan tasrif istilahi. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan kedua bait ini af'alul qulubi kulluha mutasarrifatun. Af'alul qulub itu semuanya itu adalah mutasarrif. Dapat ditasrif, tasrif istilahi. Ma'ada hab wa ta'allam. Kecuali hab dan ta'allam. Jadi selain hab dan ta'allam, itu semua af'alul qulub itu mutasarrif. Dapat ditasrif istilahi fahuma mulazimani lil amri. Maka keduanya yaitu hab dan ta'allam itu selalu dalam bentuk amr. Amma af'alut tahwili fahiya mutasarrifatun. Adapun af'alut tahwil yang bermakna sayyara itu fiil-fiilnya mutasarrif juga. dapat ditasrif istilahi illa wahaba. Ya, kecuali satu fi'il yaitu wahaba. Wahuwa mulazimun lil madhi. Ya, fi'il wahaba ini itu terus dalam bentuk atau keadaan madhi. Kemudian beliau melanjutkan wa yathbutu li ghairil madhi minal mudhari'i wal amri wasmil fa'ili wa ghairiha minat tasorifi. Ya. Maka untuk fiil-fiil tadi, af'alul kulub selain uh, hab dan taalam, kemudian af'alut tahwil selain wahaba, itu ditetapkan ya, untuk bentuk selain madinya, yaitu dalam bentuk apa? Misalnya, mudoriaknya. Wal amri dan juga berupa amr, wasmil fa'ili dan juga isim fa'il, wa ghairiha minat tasarifi, dan kata-kata lain yang masuk dalam tasrif istilahi. Ma thabata lil maudhi minal amali wa ghairihi. Ya, ditetapkan, ditetapkan dalam bentuk-bentuk tadi, ya, selain madi seperti mudori, amr, isim fa'il, dan yang lainnya, itu ditetapkan juga amalan yang berlaku bagi maldinya. Ya, dan juga hukum-hukumnya. Maksudnya apa? Kita tahu bahwa tadi misalnya af'alul qulub atau af'al af'alut tahwil itu menasobkan dua maf'ul. Ya. Maka hukum menasobkan dua maf'ul ini itu tidak khusus hanya dalam bentuk madhi. Tetapi dalam bentuk mudhari, ya amr, isim fa'il itu juga sama. Dapat menasobkan dua maf'ul. Maka contohnya bagaimana? Takulu engkau dapat mengatakan Zonantu kholidan musafiron. Zonantu kholidan musafiron. Ini af'alul kulub. Saya menyangka, saya telah menyangka Khalid itu sedang bepergian ya, atau dalam keadaan musafir. Maka ini dalam bentuk madhi. Ya, dalam bentuk madhi dapat menasabkan dua maf'ul yaitu kholidan dan musafiron. Wal mudari'u dan kalau dalam keadaan mudari' nahwu contohnya azunnu kholidan musafiron. Saya menyangka Khalid itu dalam keadaan musafir atau adalah seorang musafir. Maka perhatikan di sini dalam bentuk yang pun dia dapat menasabkan dua maf'ul. Wal amru ya dan juga dalam bentuk amr. Nahwu dhunna khalidan musafiran. Ya, sangkalah ya wahai engkau seorang laki-laki Khalid itu adalah seorang musafir. Maka dhunna di sini fiil amr tetap dapat menasabkan dua maf'ul, yaitu khalid dan khalidan dan musafirun. Wasmul fa'ili, dan juga dalam bentuk isim fa'il. Nahwu contohnya, ana dhonnun khalidan musafirun. Saya adalah seorang yang menyangka bahwa Khalid adalah seorang musafir. Maka perhatikan di sini, dhonun itu isim fa'il. Dia dapat menasabkan dua maf'ul yaitu kholidan dan musafiron. Wasmul maf'uli. Ya, dan juga dalam bentuk isim maf'ul. Nahwu contohnya khalidun madhnunun abuhu musafiron. Khalidun Madnunun abuhu musafirun. Khalid itu disangka ayahnya sedang dalam keadaan musafir. Maka apa? Fa'abuhu naibu fa'ilin lismil maf'uli. Maka abuhu adalah naibul fa'il bagi isim maf'ul madnunun. Wa musafiron maf'ulun thanin. Dan musafiron adalah maf'ul yang kedua. Karena kita harus mengingat bahwa kalau fi'il yang menasobkan dua maf'ul kemudian dibuat menjadi fi'il majahul, maka maf'ul yang pertama itu menjadi naibul fa'il. Ya. Karena berarti abuhu asalnya adalah maf'ul pertama, ya kemudian karena fiilnya diubah menjadi fiil majhul menjadi naibul fa'il. Wal masdaru dan juga dalam bentuk masdar. Nahwu contohnya ajibatu min dhannika khalidan musafiron. Yang membuatku takjub sangkaanmu bahwa Khalid itu adalah seorang musafir. Wa minatasorifi dan diantara bentuk-bentuk tasrif, ya, tasrif dari fiil-fiil tadi, qauluhu ta'ala, yaitu ada dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, eh, dalam yang pertama adalah surat Al-Isra ayat ke 102. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu mathbura. Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu mathbura. Dan sesungguhnya saya menyangka bahwa kamu, wahai Fir'aun, adalah seseorang yang akan binasa. Maka ini dalam bentuk mudhari. Ya dhunna, ya dhunnu, kemudian adhunnu. Ya, kemudian di sini maf'ul yang pertama adalah kaf, kemudian maf'ul yang kedua adalah mathburo. Wa qawluhu ta'ala dan juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-6 dan ke-7. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka menyangka bahwa hari kebangkitan itu sesuatu yang mustahil, dan kami meyakini dan mengetahui bahwa hari kebangkitan itu sesuatu yang pasti terjadi. Maka perhatikan, di sini keduanya juga dalam bentuk mudhari. Yang mudhari dari ro'a, ya, kemudian dalam bentuk hum, ya rouna, kemudian dalam bentuk, bentuk nahnu, naro. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah dalam surat Muhammad ayat ke-19. Maka ketahuilah bahwa ya sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melain Allah. Maka ini dalam bentuk amr ya i'lam. Tetapi di sini anna kemudian isim anna dan khobar annanya lah yang menempati kedudukan dua maf'ul. Kemudian berikutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 109 Lau yarutu nakum mim ba'di imanikum kufaro. Ya agar mereka dapat ya, menjadikan kalian ya setelah kalian beriman itu kepada kekafiran. Ya, maka ini juga dalam bentuk mudhari' dari rodda yang menjadi yarutu, Dia yarutu. Wa qawluhu ta'ala dan juga pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-11. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tahsabuhu syarrol lakum." La tahsabuhu syarrol lakum. Ya janganlah kalian menyangka bahwa ya berita bohong itu buruk bagi kalian. Maka di sini menjadi fiil nahi. Ya, fiil nahi yang majzum. Maka di sini dalam bentuk fiil nahi pun dia menasabkan dua maf'ul yaitu ha ya ha yang kembali kepada berita dusta, kemudian syarron. Itu adalah maf'ul yang kedua. Ya, kemudian kita lanjutkan wa qad ikhtassat af'alul qulubil mutasarrifatu bita'liqi wal ilgha'i. Ya, wa qad ikhtassat af'alul qulubil mutasarrifatu bita'liqi wal ilgha'i. Dan sungguh dikhususkan bagi af'alul qulub yang mutasarrif. Eh, yang mutasarrif, yang mutasarrif itu adalah af'alnya karena itu dibaca marfu. Dikhususkan dengan apa? Hukum ta'liq dan hukum ilgho. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya'til bahthu fihima qoriban insya'allahu akan datang pembahasan mengenai keduanya yaitu ta'liq dan ilgha dalam waktu yang dekat insyaallah taala. Kamakhtassatil af'alul qalbiyyatul kamakhtassatil af'alul qalbiyatul mutasarrifatu ya sebagaimana dikhususkan bagi fiil-fiil qalbi yang mutasarrif bi annal masdarul muawwala ya bahwa masdar yang ditakwil min anna wa ma'mulaiha ditakwil dari anna dan kedua makmulnya wa an wa ma dakhalat alaihi dan juga an dan juga apa-apa yang masuk ke dalam an tersebut yasuddu masaddal maf'ulaini ya, jadi masdar yang ditakwil dari anna dan kedua makmulnya dan an yang masuk ke dalam dan juga fiil yang masuk ke dalamnya itu menempati kedudukan dua maf'ul. Wa yughni anhuma. Ya, dan juga masdar muawwal itu sudah mencukupi. Ya, mencukupi untuk menggantikan kedua maf'ul tersebut. syarti khuluwi khabari anna min la milibtida'i. Ya, tapi dengan syarat bahwa bisyarti khuluwi khobari anna min lamili betidai. Ya, dengan syarat kosongnya khobar anna dari lam ibtidak. Ya, mengapa li anna wujudaha mujibun lil kasri? Karena kalau misalnya ada lam ibtidak, ya, itu mewajibkan kasrohnya hamzah anna. Ya, kalau misalnya khobarnya kemasukan lam i kita sudah pernah membahas bahwa nanti annanya itu eh, hamzahnya dibaca kasroh. Buat ta'liqi dan juga mewajibkan adanya ta'liq. Ya, ditinggalkan amalannya karena adanya mu'alik, ada sesuatu yang menghalangi. Kama taqottama fi babi inna, sebagaimana telah berlalu penjelasannya pada bab inna. Wa kama sayati fi dzikril mu'alliqati. Dan juga sebagaimana akan datang penjelasannya ketika menyebutkan mu'allik-mu'allik. Wa fil babi amsilatun lidzalika dan dalam bab tersebut nanti akan ada contoh-contoh bagi mu'allik-mu'allik tersebut. Kita kembali ke atas. Wa amma ghairul mutasarrifati adapun fiil-fiil kulub yang tidak mutasarrif, berarti dia ya jamit tidak dapat ditasrif, fala yakunu fiha ta'liqun wala ilgha'un. Maka untuk yang tidak mutasarrif tidak berlaku bagi bagi fiil tersebut hukum ta'liq dan juga ilgha. Ya tidak dapat berlaku untuk fiil-fiil yang tidak mutasarrif. Wa kadzalika af'alut tahwili. Dan demikian juga berlaku dalam af'alut tahwil. Wa hadza ma'na qawlihi dan ini makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa khussa bit ta'liqi ila akhirih. Ya dan khususkanlah dengan ta'liq ya, dan seterusnya. Ai maksudnya khusabil bil ilghai wa ta'liqi al af'alul lati dhukirat fin nazmi. Khususkanlah hukum ilgha dan ta'liq bagi fiil-fiil yang disebutkan dalam nazam. Fil abiyati sabiqati, yaitu pada bait-bait yang telah disebutkan sebelumnya. Qabla hab, yaitu fiil-fiil yang disebutkan sebelum hab wa adaduha ahada asyara fi'lan. Dan fi'il yang disebutkan sebelum hab itu jumlahnya itu ada 11 fi'il. Ya ada ro'a, khola, alimtu, wajada, dhonna, hasib, hasibtu, za'amtu, ada haja, daro, dan ja'ala yang bermakna yang takoda. Ya 11. Maka untuk fiil yang 11 tersebut ya itu berikanlah hukum atau dikhususkan hukum taklik dan ilgho. Kemudian wal fi'lu hab dan fi'il hab mulazimun lil amri itu hanya selalu dalam keadaan atau bentuk amr. Wa kadza ta'allam demikian juga bentuk atau fi'il ta'allam itu selalu dalam bentuk amr. Wa idza jaa ghairul madhi min siwa hab wa ta'allam dan jika fiil eh, fi'il-fi'il yang selain hab dan ta'allam itu datang dalam bentuk bukan madhi. Fa'atihi ma'ulima minal ahkami. Maka datangkanlah bagi fiil-fiil tersebut atau kata-kata tersebut karena tadi ada yang bentuknya mudhari, amr, isim fa'il, ya kemudian isim maf'ul, masdar dan selainnya, itu datangkanlah bagi bentuk-bentuk yang lain tersebut hukum-hukum yang sudah diketahui bagi fi'il madhi tersebut. Allati takunu lil madhi yang berlaku di dalam fi'il madhi. Ya, pokoknya semuanya dapat menasabkan dua maf'ul. Ya minal amali, ya baik berupa amalan yang dapat menasabkan dua maf'ul, wa ta'liqi, ya, dan juga dapat berlaku ta'liq baginya, wal ilgoi, ya, dan juga dapat berlaku hukum ilgo, walaupun bentuknya bukan maudhi. Wa qawluhu dan ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala zukin ya dalam akhir syair tadi ada zukin, ai ulima. Yang maksudnya adalah ulima diketahui. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.